penjelasan utama dari Syekh Abdul Razak Al-Abad Al-Badar hafizahumullah taala. Termasuk pada hadis yang ke-345 dari Thabit Al-Bunani dari Anas bin Malik beliau mengatakan, "Aku melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun." Dan selama itu tidak pernah beliau Nabi berkata kepadaku uf sekalipun. Wa dan tidak dan Nabi tidak pernah mengatakan pada sesuatu yang aku lakukan, kenapa engkau melakukannya wahai Anas? Tidak pula pernah Nabi mengatakan kepada sesuatu yang tidak aku lakukan, Nabi tidak pernah berkomentar lima tahu tahu kenapa kamu tidak melakukannya wahai Anas. Oleh karena dan adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam termasuk manusia yang paling bagus akhlaknya. Dan aku belum pernah menyentuh sutra ya, yang namanya rozan ataupun sutra yang namanya hariran. Tidak pula aku pernah menyentuh sesuatu yang lebih lembut daripada telapak tangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan aku belum pernah mencium kasturi sekalipun. Wala itron tidak pula wewangian ya, yang lebih wangi daripada keringat atau peluh Rasulullah atau sen Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini juga diatkan oleh Al Bukhari dan Muslim. Aku melayani Nabi selama 10 tahun ini adalah pengantar untuk apa yang akan dikatakan oleh Anas. Karena ya, bersama selama 10 tahun bahkan melayani selama 10 tahun tentu akan menyingkap bagi si pelayan dengan gamblang akhlak orang yang dilayani. Cuman akhlak Nabi selama 10 tahun itu? Nabi belum pernah berkata kepada Anas mengatakan uf sekalipun. Ma'annahu padahal labuda pasti terjadi yang namanya taksir. Terjadi yang namanya ketidakmaksimalan dalam Eh, dalam memberikan pelayanan atau kesalahan. Wala siyama lebih-lebih ma'atulil muddah. Jika jangka waktu kerjanya itu lama. Wa ma'adzalika meskipun demikian Nabi tidak pernah mengatakan uf sekalipun. Maka itu menunjukkan betapa agungnya akhlak sang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga ai lam yakun Nabi tidak pernah mengatakan pada sesuatu yang dilakukan oleh Anas kenapa engkau melakukannya. Tidak pula pada sesuatu yang tidak dilakukan oleh Anas wala li syai'in lam asnahu sesuatu yang tidak aku lakukan padahal aku diperintahkan untuk melakukannya. Tidak pernah Nabi mengatakan lima lam tasnahu kenapa engkau tidak melakukannya wahai Anas. Wa Tentu tidak ada teguran ini Tidak ada teguran Nabi kepada perbuatan Anas Hanya dalam hal yang berkenaan dengan pelayanan dan adab Tidak berkenaan dengan beban dan aturan syariat Karena tidaklah diperbolehkan Tarkal al-i'tirad <clears throat> ya, ya, Tidak menentang orang yang mukasir orang yang tidak maksimal fiha dalam menjalankan kewajiban syariah. Maka orang yang tidak menjalankan kewajiban syariah tidak boleh didiamkan. Maka sehingga yang Nabi diamkan adalah hal-hal yang berkenaan dengan pelayanan untuk beliau dan adab. Demikian juga dalam kalimat ini terdapat pujian untuk Anas dan bahasanya dia adalah seorang yang tanggap seorang yang ngerti harus berbuat apa fa'innahu karena Anas tidak pernah melakukan satu perkara yang menyebabkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tawajah menunjukkan kepadanya tertuju padanya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itiradun penentangan ma'a tiwala hadil mudah, padahal demikian lama jangka waktunya maka ini menunjukkan kalau anak seorang yang cerdas seorang yang tangkap harus begini harus begitu itu seorang yang tangkap sehingga ini menunjukkan anak adalah seorang yang cerdas dan adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam termasuk manusia yang paling bagus akhlaknya maka ini namanya kesimpulan global setelah memberikan rincian maka adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang paling bagus akhlaknya dalam tutur kata, dalam perbuatan, adab dan interaksi. Kemudian khas ghaz, al ghaz al, al khazu itu satu jenis kain mukawan yang tersusun dari unsur sutra dan non sutra. Sedangkan harir itu murni sutra murni. Maka Anda tidak pernah menyentuh satu kain baik itu sutra tercampur satu sutra campuran dengan yang lain atau sutra murni yang lebih lembut dan lebih halus daripada telapak tangan Nabi. Fakana jadilah telapak tangan Nabi adalah telapak tangan yang lembut bahkan itu lebih lembut daripada kain sutra yang bercampur dengan yang lain dan kain yang murni sutra. Dan lebih lembut dari segala sesuatu yang lembut yang pernah disentuh oleh Anas radhiallahu anhu. Dan tentang keringatnya Nabi maka adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keringatnya menghasilkan bau yang wangi. Dan ini diantara pemulaan ya pemuliaan yang Allah berikan kepada sang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian masih dari Anas bin Malik dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, annahu kana indahu rajulun bihi atharu sufatin. bahasanya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dekat Rasul ada seorang yang bihi ada pada dirinya bekas sufah bekas kekuningan Kal dan adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hampir-hampir tidaklah yuwajih ahadan bishayin e, menyikapi seseorang dengan sesuatu yang tidak disukai oleh orang tersebut. Falau makoma maka tatkala orang yang orang tersebut berdiri qala lil qaumi maka Nabi baru berkata kepada orang-orang yang ada seandainya ada yang di antara kalian yang berkata kepadanya supaya dia meninggalkan di hati sufota kuning-kuning tersebut Diatkan juga di sini oleh Abu Dawud Nasalanyan ta'if karena ada Salman al-Alawi bahwa ta'ifun dan dia perawi yang ta'if Sulfah itu takuno itu adalah warna kuning yang takuno min za'faran karena sebab memakai za'faran atau yang lainnya yang diletakkan pada kain atau pada beberapa bagian dari badan lizinah untuk mem, untuk mempercantik diri dan za'faran adalah eh, parfum perempuan karena dia adalah satu hal yang ya, tidak menyengat baunya namun sangat terlihat warnanya ya, maka ada orang ya berada di berada di dekat Nabi dan dia ada pada dirinya di kainnya atau di badannya sesuatu yang terlarang seharusnya tidak dipakai oleh laki-laki karena itu khas perempuan namun Nabi adalah seorang yang tidak bisa ngomong langsung yang e, kepada seseorang yang dengan omongan yang membuat dia tidak nyaman. Oleh karena itu ketika itu Nabi tidak memberikan respon apapun dengan apa yang Nabi lihat. Cuma ketika orang itu pergi, Nabi mengatakan seandainya ada di antara kalian yang menyampaikan pesan pada orang tersebut untuk meninggalkan parfumnya karena parfumnya parfum perempuan. Tidak boleh dipakai oleh laki-laki. Wakana dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hampir-hampir tidaklah yuwajihu ahadan ya, e, menyampaikan pada seseorang sesuatu yang membuat dia tidak nyaman. Yakni artinya mayoritas sikap Nabi adalah adamul muwajahah. Tidaklah bersikap dengan sikap yang membuat tidak nyaman seseorang. Lakin akan tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkadang melakukan hal itu menegur secara langsung Sebagaimana ada sahabat yang memakai cincin emas Nabi tegur secara langsung. In iktatat al maslahatu jika maslahat memang menunjukkan mengharuskan demikian. Oh, jika tidak, maka Nabi tidak sebagaimana dalam riwayat ini. Ya, maka falam yuwajihu sallallahu alaihi wasallam bidzalika. Maka Nabi tidak ngomong secara langsung ya, kepada orang tersebut dengan kalimat eh, yang menyuruh dia untuk meninggalkan parfumnya. Akan tapi Nabi perintahkan salah satu sahabat untuk mengingatkannya. Kemudian dari Aisyah, An Nahakalat Aisyah mengatakan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bukanlah orang yang kotor mulutnya dan lisannya bukan pula mutawah mut, mutafahishan memaksa-maksakan diri untuk bermulut kotor bukan pula seorang yang suka teriak-teriak di pasar dan bukanlah orang yang membalas kejelekan dengan kejelekan akan tapi orang yang lebih mengutamakan untuk memaafkan dan memaafkan Penjelasannya ai lam yakun al fushu omongan yang kotor bukanlah bagian dari perilaku Nabi sallallahu alaihi wasallam bukanlah akhlak Nabi. Nabi tidaklah orang yang jelek ucapannya tutur katanya bukan pula orang yang mutafahishan bersusah payah untuk berbuat jelek ber, uh, fil afal dalam perbuatannya. Maka apa beda fahish sama mutafahish? Di sini Syekh Abdul Razak membedakannya dengan fahis itu untuk ucapan, mutafahish itu untuk uh, untuk perbuatan. Dan ada juga yang membedakan dengan uh, fahis itu artinya sudah jadi karakter dan kebiasaan. Mutafahis itu yeah, sesuatu ya uh, bukan jadi karakternya namun dia lakukan. Maka ada orang yang karakternya itu tidak suka ngumpat. Namun pas momen tertentu dia ngumpat-ngumpat. Itu namanya mutafahish, memaksakan diri untuk berkata-kata yang jelek dan mengumpat-umpat. Padahal itu bukan kebiasaannya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersih dari kata-kata umpatan, caci maki, baik itu sebagai karakter dan kebiasaan ataupun sebagai satu hal yang isidintan. Ya, maka eh, perkataan yang kotor itu tidaklah keluar dari Nabi, baik itu eh, sebagai kebiasaan ataupun hal yang bersifat isidintan. Dua-duanya tidak ada pada Nabi. Ini sebagian orang ada yang ya, memang ngomong kotor itu jadi menu hariannya, gatel. Ini lisannya kalau seharian belum umpat-umpat, ya, nyebut nama binatang ini dan itu. Ada orang yang juga eh, eh, dia harian dia tidak punya kebiasaan umpat-umpat, namun di momen tertentu pas jengkel sekali ya, keluar umpatan. Nabi tidak dua-duanya. Ini tidak dua-duanya. Meskipun itu menjengkelkan, itu bikin marah Nabi tidak keluar umpatan. Wala sahabat fil aswaqi bukanlah orang yang suka teriak-teriak. Ya, walladhi yarfa'u sawta sakhab adalah orang yang teriak-teriak. Jadi sebagaimana pesan lukman kepada anaknya, waqdud min sautik fa inna angkaral aswati la sautul hamir eh, dan rendahkanlah suaramu jangan juga teriak-teriak ini eh, jangan juga teriak-teriak eh, fa inna angkaral aswati la sautul hamir karena suara yang paling jelek itu suaranya keledai. Ada apa dengan keledai? Keledai itu di semua baik punya kebutuhan dia teriak ataupun tanpa hajat juga dia teriak itu keledai yeah. normalnya binatang yang lain dia teriak kalau sakit atau semacam itu ada kebutuhan nah kalau keledai ini tidak mau ada hajat dan kebutuhan ataukah tidak pokoknya selalu teriak maka jangan jadi orang ya seperti itu yeah. Mohon teriak ya itu ya kalau memang diperlukan karena manggil orang yang jauh atau semacam itu. Ya. Atau berbicara kepada orang yang pendengarannya kurang. Ya. Namun kalau tidak ada kebutuhan maka akhlak mulia dalam Islam adalah berbicara dengan intonasi seperlunya, secukupnya. Ya. cuma kemudian ngobrol berdekatan tidak perlu teriak-teriak yang nampaknya yang ditangkap marah-marah cukup pakai suara yang lirih yang cukup didengar ya. Ya, meskipun kata sebagian orang ini faktor tempat tinggal mempengaruhi ya. orang yang tinggal di pantai orang tinggal di gunung nah, memang kesehariannya teriak-teriak ya. nanti kemudian ketika dia tinggal di kota kemudian so, nah, maka dia harus perlu ya, berjihad melawan dirinya sendiri untuk mengecilkan volume uh, volume suaranya. Ya, maka di antara alat mulia Nabi wala sahabat sahabat bukan orang yang suka teriak-teriak. Ya. Fil aswak di tempat yang memperlu teriak semacam pasar ataupun di tempat yang lain. Orang di pasar perlu teriak-teriak untuk promo. Saya mau beli barangku gini-gini ya perlu. Mau di tempat yang itu perlu untuk teriak-teriak atau tempat yang tidak, Nabi menghindarinya. Ini. Iya. Kemudian beliau bukanlah seorang yang membalas kejelekan dengan kejelekan, namun memaafkan dan memaafkan. Artinya, jika ada seseorang yang berlaku buruk kepadanya, Nabi tidak menyikapi kejelekannya dengan kejelekan yang semisal dengannya. Maka meskipun membalas kejelekan dengan kejelekan asalkan yang semisal itu hukumnya mubah. Liqaulihi ta'ala wa jazaa'u sayyatin sayyatun mithluha. Balasan perilaku buruk adalah perilaku buruk yang semisal alias kisos. Namun al-afdul min hada, yang lebih baik daripada hal ini membalas dengan yang semisal dan yang akmal dan yang lebih sempurna adalah apa yang jadi akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu al-afwi was eh, min al-afwi was memaafkan wasafi dan memaafkan apa beda al-afu dan asafu? Asafu adalah memaafkan yang betul-betul 100% memaafkan maka kalau as itu artinya di hati setelah memaafkan di hati tidak ada ganjalan sama sekali Ya, al al al afu maka ketika al afu itu dijejer dengan asafu maka al afu adalah memaafkan secara lahiriah. Ya. Sedangkan asafu itu memaafkan secara batin. Ya, sebagian orang memaafkan ya saya maafkan namun tetap di hatinya tetap ya, ya ada ganjalan yang tidak bisa hilang. Ya. Kalau dulu bisa senyum manis ya sekarang cuma senyum hambar. Katanya padahal katanya sudah memaafkan. Iya. Iya. Maka itu al-afu tanpa asafu. Kalau asafu itu memaafkan, batinnya memaafkan. Iya, tidak ada ganjalan sama sekali di hatinya terhadap orang yang pernah berbuat buruk kepadanya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggabungkan antara dua hal ini, al-afu dan asafu. Dikauli ta'ala karena firman Allah ta'ala di kelanjutan ayat yang tadi dikutip surah 40 faman afa wa aslaha maka siapa yang memaafkan dan memperbaiki orang yang dimaafkan Fa'ajru maka ganjarannya alallahi jadi kewajiban menjadi tanggungan Allah Subhanahu wa taala Innahu la zalimin Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang berbuat zalim. Maka berdasarkan ayat ini faman afa wa aslaha, Ibnu Taimin menjelaskan tidak semua memaafkan itu terpuji. Namun karena di sini ada dua hal memaafkan atau meminta hak. E, maka memaafkan itu terpuji manakala aslaha. Maaf itu menyebabkan orang itu lebih hati-hati. Karena aslinya dia bukanlah orang yang suka usil, bukan orang yang suka mengganggu. Namun kebetulan tergoda akhirnya melakukan gangguan. Ketika kita maafkan dia akan lebih hati-hati lagi besok-besoknya. Maka di sini eh, memaafkan itu terpuji. Namun memaafkan kepada orang yang biasa mengganggu sehingga ketika banyak orang memaafkan dia merasa eh, diberi kemudahan untuk zalim dan usil tak mengganggu maka memaafkan dalam kondisi ini tidaklah terpuji. Sehingga yang tepat adalah menuntut hak. Suruh dia ganti yang rusak dan sebagainya. Maka memaafkan terpuji syaratnya wa aslah. Kemudian dari Aisyah radhiallahu anha beliau mengatakan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam tidak pernah memukul dengan tangannya sesuatu pun kecuali ketika beliau perang di jalan Allah. Beliau tidak pernah memukul pembantunya, tidak pula istrinya. Hadis ini juga diatkan oleh Muslim. Kalimat dan beliau tidak pernah memukul pelayannya ataupun istrinya ini ini khas setelah am. Ini, ini satu hal yang bersifat spesifik setelah sebelumnya kalimat yang bersifat general. Karena tentu memukul pelayan dan istri itu bagian dari kalimat Rasulullah tidak pernah memukul dengan tangannya sesuatu pun kecuali jika perang di jalan Allah. Artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menterapi kesalahan dengan memukul. Bahkan Nabi mendidik para sahabatnya dengan pendidikan yang luar biasa. Di mana tadi di, yang di hadis sebelumnya telah kita baca Nabi tidak pernah yuwaji ahadan bima yaqahu. Tidak kemudian pernah menyampaikan secara langsung pada seseorang dengan sesuatu yang tidak dia sukai. Kalau Nabi tidak suka, Nabi cuma berubah roman mukanya. Lantas para sahabat pun mengetahui kalau Nabi tidak suka hal itu. Wa laisa alaha nadhir. Ini cara mendidik yang tidak ada semisal dengannya. Ya dari Uwah bin Zubair ya, dari Aisyah ya, bibinya Uwa kalau Aisyah mengatakan aku tidak pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, muntasiran membalas min matlamatin kezaliman zulimaha yang Nabi menjadi korbannya qatun sama sekali Malam selama lam yuntahat tidaklah dinodai apa yang Allah selama tidaklah dinodai apa yang Allah haramkan syai'un sedikit pun. Jika dinodai apa yang Allah haramkan ada sesuatu yang Allah haramkan maka beliau termasuk orang yang paling luar biasa marahnya. Dan tidaklah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam khuyirah diberi pilihan di antara dua perkara kecuali Nabi memilih yang paling mudah, paling nyaman selama itu bukan dosa. Hadisnya juga diatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Maka di antara lakunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka niyadabu beliau tidak pernah marah untuk kepentingan pribadinya atau membalas untuk kepentingan pribadinya. Selama dalam kasus tersebut tidak ada satupun hal yang Allah haramkan yang dilanggar. Jika ada sesuatu dari apa yang Allah haramkan yang dilanggar, maka beliau adalah orang yang paling besar marahnya. Artinya faidan hikat jika dinodai satu hal yang Allah haramkan Nabi marah ghadaban dan dengan marah yang luar biasa. Dan jika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diminta untuk memilih di antara dua perkara supaya melakukan salah satu dari keduanya, Nabi akan memilih yang paling nyaman, yang paling mudah dari keduanya. Malam yakun dan umur kecuali selama itu bukanlah perkara yang menjebuskan dalam dosa. Adapun perkara yang tutup menjeluk menjelumuskan dalam dosa, maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang ia tahasyah menjauhinya wayahdar dan waspada darinya. Kemudian masih dari Urwah bin Zubair dari Aisyah. Aisyah mengatakan, ada seorang yang meminta izin untuk masuk ke rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan aku Aisyah ada di dekat Nabi. Eh, nah, maka Nabi komentar bisa ibnu ashirah atau awil ashirah. Orang itu adalah sejelek-jelek orang di sukunya. Thumma hukum kemudian Nabi mengizinkan orang tersebut untuk masuk ketemu Nabi. Setelah masuk, ala nalahul kaula Nabi bertutur kata yang lembut kepadanya. Setelah orang itu pergi, aku tanyakan, wahai Rasulullah, kulta makulta. Engkau komentar komentar apa yang kau komentar apa yang kau katakan dia adalah sejelek-jelek orang di di sukunya Suma setelah itu engkau berkata-kata lembut kepadanya kok ini kok kontradiktif maka Nabi mengatakan wahai Aisyah sesungguhnya termasuk orang yang paling jelek adalah orang yang ditinggalkan dan dijauhi oleh banyak orang wada'u an-nasu ditinggalkan oleh banyak orang karena orang itu takut dari kejelekannya. Hadis ini juga diatkan oleh Bukhari dan Muslim. Tentang siapakah orang yang masuk ke tempat Nabi dalam hadis ini ada yang menjelaskan dia adalah Uyainah ibn Harun, ya ibn Hisn. Ada yang mengatakan dia Makhomah ibn Nufail, eh, Naufal. Namun kandungan hadis tidaklah mendapatkan imbas dari pengetahuan tentang siapakah namanya. Pengetahuan tentang siapakah namanya tidak ada imbas pada kandungan hadis ini. Yang jelas orang ini minta izin untuk bisa masuk ke rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk bisa ketemu Nabi di rumahnya. Maka Nabi berkomentar Bisa ibnu Asyirah atau Bisa akul Asyirah Dua kalimat ini semana Yang dimaksud Asyirah adalah kaum atau kabilah maka Nabi mengatakan ini adalah orang yang paling bejat di kaumnya, di kabilahnya. Wahada tanbir ini adalah isyarat ilama indah rajul bahasanya orang ini memiliki fadhadah e, kasar. Ya, so, kemudian Nabi mengizinkan, itu mengizinkan orang tersebut untuk masuk. Setelah masuk ke dalam rumah Nabi, maka sikap Nabi ala nalahul kaula. Nabi berkata-kata yang lembut kepadanya. Ai akhwata mulailah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ngobrol dengan orang tersebut bikala min layinin dengan perkataan yang lembut. Kemudian kaan nahasa karena kadibda Aisyah menganggap aneh tentang keadaan orang ini yang Nabi sebutkan dia adalah orang yang paling bejat. Cuma setelah itu Nabi berkata-kata lembut kepadanya wa muqabalatihi dan menemuinya bil basyasyah dengan wajah yang ceria wa talaqatil wajhi ya tatalaqatil wajhi dengan wajah yang ceria e, basyasyah dengan uh, wajah yang tersenyum wa husni tarhib dan sambutan yang bagus sambutan yang hangat tatkala Aisyah bertanya tentang hal tersebut barulah Nabi jelaskan Seorang yang paling jahat adalah orang yang Mantau kau anasu Orang yang dijauhi oleh banyak orang Lima indahu Karena dia memiliki Fuhsin fi Kata-kata yang kasar Sehingga orang nggak mau dekat-dekat Artinya Famislu hada Orang seperti ini Jika dia ditemui ya, Jika dia disikapi berlini dengan kata-kata selain kelembutan maka akan muncul darinya tindakan-tindakan yang besar dan sangat muka. Oleh karena itu maka yang lebih utama adalah menemuinya bil husna dengan sikap yang baik daf'an billati ya ahsan sebagai bentuk mencegah dengan sesuatu yang lebih baik dan dalam rangka menjaga diri dari kejahatan lisannya. Ya, kemudian ada sepanjang tentang e, Ibnu Abi Hala. Ya, langsung kita baca sarahnya. Wa wa hadisun tawilun, ini satu hadis yang panjang yang dipotong-potong oleh penulis oleh Imam Tirmidzi di banyak tempat di kitab ini dan telah lewat telah disebutkan ila mafim ta'fid kalau ada kelemahan di dalam sanatnya. Eh, kalau tidak salah ingat sudah kita baca dua potong bagian dari hadis ini dan masing-masing potongan sudah panjang. Eh, masing-masing potongan sudah panjang. Di potongan pertama membahas tentang masalah fisik Nabi. Eh, kemudian kemarin dan bahas tentang bagaimanakah Nabi ketika bermajelis dengan orang, dengan bagaimanakah Nabi mengatur waktu dan sebagainya. di sanatnya dari Al Hasan bin Ali qal qala Husain Husain mengatakan ini yang Husain Husain yang bilang Husain Sa'al tu Abi Sa'al tu Abi Husain mengatakan aku bertanya pada ayahku yaitu Ali bin Abi Thalib tentang sikap Nabi saw alaihi wasallam bersama kawan-kawan duduknya Artinya kaifah bagaimana bagaimanakah tuntunan Nabi dan sikap Nabi bersama kawan-kawan duduknya maka jawaban Ali bin Abi Thalib Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang senantiasa tersenyum. Ay, yakni artinya ada iman selalu menjumpai kawan-kawan duduknya dengan wajah yang ceria dan tersenyum. Sahlal khuluki beliau adalah orangnya gampang. Ay akhlukuhu sahla. Akhlaknya adalah gampang. Ini gampang itu artinya lembut, artinya samaha, artinya ya, mudah ya, ya, artinya adalah samaha ya, mudah memaafkan mudah untuk memaklumi maafkan aku dalam bahasa Arab uh, nih maafkan aku samih nih maka dia adalah Nabi seorang yang memiliki samaha mudah untuk memaafkan dan memaklumi oh ya tidak apa-apa ya, begini-begini tidak oh, apa-apa nah warif dan lembut wal anah tenang watibul muamalah dan interaksi yang baik. Lainul janib beliau seorang yang tawadu. Beliau seorang yang tawadu no, low profil kata orang. Wafihi dalalah maka di kalimat ini terdapat menunjukkan ketawaduan Nabi dan beliau adalah seorang yang merendahkan sayapnya kepada semua orang yang beriman. Artinya maksudnya tawadu. Laisa bifadlin wala ghalidin. Beliau bukanlah seorang yang keras, bukan pula orang yang kasar. Artinya beliau tidaklah menyikapi orang-orang yang beliau jumpai bil jafwah dengan jafwah jafwah itu tidak sopan, wala bil koswah, tidak pula dengan kasar. Maka beliau bukanlah seorang yang akhlaknya keras, tidak pula orang yang eh, bukanlah seorang yang akhlaknya kasar, bukan pula orang yang keras hatinya dan Allah Ta'ala telah menyanjungnya dengan hal itu itu firman Allah di surat Ali Imran karena kasih sayang Allah engkau adalah menjadi orang yang lembut dengan mereka seandainya engkau seorang yang kasar dan keras hatinya mereka akan bubar dari sekelilingmu In lan artinya lan sorofu bubar min indika dari sisimu karena orang yang hatinya kasar dan keras dalam interaksi tidak disukai oleh orang wala yuqbiluna alaihi dan orang tidak akan memberikan kepedulian kepadanya karena hati itu jika keras maka akan diikuti oleh anggota badannya sehingga sikap-sikap fisiknya adalah keras dan keras beliau bukanlah seorang sahab seorang yang suka teriak-teriak Asakbu artinya al-lajaju wa rafu saudi raya ya, eh, rafu saut bersuara keras eh, lajat artinya orang ya eh, bersuara keras ketika debat ketika ribut Allah Ta'ala berfirman menceritakan nasihat Luqman Waksid fi masyika Maka dalam engkau berjalan yang pertengahan Berjalan pertengahan artinya tidak ngebut Ketika jalan tidak pula lemes ketika jalan seperti orang yang punya tenaga Mohon berjalanlah tengah-tengah di antara hal itu Waktu min sautik lirikalah suaramu karena suara yang paling jelek suaranya keledai yang tanpa eh, baik ada kebutuhan ataupun tidak suka teriak-teriak dan Nabi bukanlah orang yang fahash dari kata ta'al fush fuhus adalah ucapan atau perbuatan yang kecil bukan pula ayam orang yang suka mencela. Artinya bukan orang yang suka mencela hal-hal yang baik dan perkara-perkara yang baik. Namun kalau itu kemungkaran tentu Nabi mencelanya dan mencelanya. Walau musyahid bukan pula orang yang pelit. Musyah artinya orang yang pelit dengan dirinya sendiri dan orang yang yakhaf bima inda ghairihi. Pelit sama dirinya sendiri dan menginginkan apa yang dimiliki oleh orang lain. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukanlah seorang yang pelit dengan hartanya, dengan ilmunya, ataupun dengan saran-sarannya. Bahkan beliau adalah seorang yang dermawan, karim dermawan, munfikan rajin berbagi, jawa dan seorang yang dermawan. Kemudian beliau ya tahu pura-pura tidak tahu hal-hal yang memang tidak Nabi sukai. Artinya anak fatinul umuri. Beliau adalah seorang yang cerdas, ini beliau adalah seorang yang fatin. Ini, kalau pakai to artinya seorang yang cerdas. Dan umur dengan apa dengan berbagai perkara beliau mengetahui apa yang berputar di sekelilingnya. Akan tapi beliau yataghafal pura-pura tidak tahu dalam rangka mempertimbangkan maslahat. sebagaimana pujian Alimah Musyafi'i. Imam Syafi'i mengatakan al-labib orang yang cerdas, al-aqil orang yang akalnya bagus adalah al-fatin. Orang yang orang yang tak orang yang cerdas. Ini apa? Ya, ini uh, sikap semacam ini apa maknanya? Ya, sikap semacam ini ini apa maknanya? Ya, dia fatin ya, maka dia bisa nangkap oh begini kalimat begini itu maksudnya apa sikap begini itu maksudnya apa itu seorang yang fatih namun ketika itu satu hal yang jelek dan itu adalah sesuatu yang sebenarnya kalau dituruti memancing emosi pura-pura nggak dianggap namun mutaghafil pura-pura tidak tahu ya, maka diantara uh, eh, akhlak mulia dalam Islam adalah taghaful atau tajahul pura-pura tidak tahu padahal tahu ada ucapan yang nyelekit ya pura-pura nggak dengar pura-pura nggak dengar dengar namun pura-pura nggak dengar sehingga tetap nyantai hatinya happy happy saja kenapa karena pura-pura nggak dengar ada sikap yang tidak nyaman dilakukan oleh teman kerja atau kawan kuliah atau atasan pimpinan dan sebagainya ada sikap yang tidak nyaman Ya, namun kalau dituruti nah ini menimbulkan kata orang energi negatif bapak-bapak. Ya. Ya, ada boleh jadi orang yang ngolok-ngolok, orang yang sinis, ya. orang yang kudus. Ini kalau kemudian direspon, nah itu kata orang sekarang menimbulkan energi negatifnya. Nah akhlak mulia adalah takhoful. Ya, anggap saja nggak ada. Ya, anggap saja tidak ada. Dan ini adalah akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau melihat sesuatu yang beliau tidak sukai, ucapan yang tidak disukai, sikap yang tidak disukai, keadaan yang tidak disukai, yang ini kalau direspon marah, jengkel dan seterusnya. Namun Nabi respon dengan pura-pura tidak tahu, sehingga seakan-akan tidak pernah terjadi apa-apa. Pada sebenarnya Nabi ngerti dan Nabi tidak suka. Demikian kita lanjutkan ba'da insya Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa dawana alhamdulillahirabbil alamin. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan masih di hadis yang ke 351 wala yu'isu minhu rajihi dan Nabi bukalah dan tidaklah membuat berputus asa orang yang berharap bantuan dari Nabi wala yukhayyabu fihi dan dia tidak dibikin kecewa fihi badannya artinya ja'ahu insanun jika ada seorang yang minta kepada Nabi satu pemberian harta maka Nabi tidak menyikapinya dengan perkataan yang membuat dia putus asa maka jika Nabi memiliki sesuatu yang dia inginkan maka Nabi berikan jika Nabi tidak memiliki maka Nabi akan qala lahu kepada yang perkataan yang nyaman dalam rangka mengamalkan firman Allah taala fa anhum maka jika engkau berpaling dari mereka karena mencari kasih sayang dari Rabbmu tarjuha yang engkau harapkan maka katakanlah pada mereka perkataan yang mudah perkataan yang menyenangkan Kemudian Nabi meninggalkan dirinya dari tiga hal. Al-Mira, debat kusir dan Al-Iktar memperbanyak sesuatu yang tidak penting. Artinya Nabi menahan dirinya dari tiga hal. Al-Mira dimaknai dengan Al-Jida Al-Khusumat, debat dan tengkar yang tidak penting. Memperbanyak harta dan dunia Kemudian al-khawdu membicarakan hal yang tidak penting bagi Nabi baik tidak penting dari sisi agama ataupun dari sisi dunia. Dan Nabi tinggalkan manusia dari tiga hal yaitu tiga perkara. Nabi tidaklah mencela seseorang, tidak pula memaparkan aibnya. Artinya Nabi tidaklah yu'air mencela seseorang, ya, hmm. menjelek-jelekkan seseorang bahkan Nabi melarang tindakan hal tersebut tidak pula mencari-cari kekurangannya artinya Nabi tidaklah mencari-cari aurat tahu auratnya itu kekurangannya kejelekannya bilbahsi dengan mencari-cari wasual dan bertanya-tanya dan Nabi tidaklah berbicara kecuali dalam perkara yang Nabi berharap pembicaraan tersebut berpahala. Artinya Nabi tidaklah mengucapkan sesuatu kecuali Nabi berharap adanya ganjaran dalam ucapan tersebut. Ganjaran di sisi Allah Ta'ala. Dan jika Nabi berbicara maka kawan-kawan duduknya akan menundukkan kepala. Atau kok itu menundukkan kepala. Seakan-akan di kepala mereka ada seekor burung. Maka jika Nabi berbicara dengan status pengajar dan status mufaqihan mengajarkan fikih dan pemahaman wa'idhan memberikan nasihat maka para sahabat radhiyallahu anhum menundukkan kepala mereka seakan-akan di atas mereka ada burung dan satu hal yang telah dimaklumi burung itu tidak akan berhenti dan bertengger kecuali pada satu benda yang tenang maka kalimat ini tanbihun mengisyaratkan betapa tenangnya mereka para sahabat. Betapa mereka beradab ketika Nabi berbicara wa ihim dan mereka tenang wa insab dan diam di majelis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dan jika Nabi diam barulah sahabat para sahabat berbicara. Maka jika Nabi diam karena telah selesai menjelaskan wa ta'lim dan mengajar barulah para sahabat berbicara dan mereka tidaklah berebutan, berebut berbicara di sisi Nabi. Artinya tidaklah terjadi di sisi Nabi khusumah pertengkaran. Namun para sahabat berbicara dan mereka mempertimbangkan aulawiyah, prioritas tentang siapakah yang diminta untuk berbicara. Dan Nabi telah mendidik para sahabat agar yang lebih sepuh itulah yang memulai pembicaraan. Maka di antara tuntunan Nabi adalah mendahulukan orang yang lebih sepuh dan lebih tua. Dan anak muda itu bicaranya belakangan. Setelah yang sepuh telah menuntaskan apa yang ingin dia sampaikan. Dan jika dan siapa yang berbicara dekat Nabi, maka yang lain pada diam, menyimak sampai si pembicara itu selesai. Maka jika salah satu mulai berbicara, maka tidak ada kawannya yang memotongnya. Bahkan mereka diam mendengarkannya sampai si penutur itu selesai dari perkataannya dan menyebutkan apa yang jadi hajatnya. Hadis Hadisuhum ingdahu maka yang berbicara di sedikit Nabi adalah hadis awalihim perkataan orang yang pertama berbicara. Maka asyik maka sesuatu yang dibicarakan yang dibicarakan oleh para sahabat di dekat Nabi adalah pembicaraan materi yang disampaikan oleh orang yang memulai pembicaraan. Au an bil kalam atau orang yang paling berat untuk berbicara ya, adalah mansabah kobihi orang yang paling dulu meminta untuk diperkenankan berbicara. Nabi tertawa karena hal-hal yang membuat para sahabat tertawa dan Nabi pun terheran-heran karena hal-hal yang membuat para sahabat terheran-heran. Makanya ada di kelembutan Nabi dan bagusnya pergaulan Nabi dengan para sahabatnya dan bahasa Nabi itu mu'anasah membuat senang menyenangkan para sahabat-sahabatnya Nabi bersabar lil gharib kepada orang yang asing bukan penduduk Madinah ala jafwah ketika dia tidak sopan dalam perkataannya dan dalam pertanyaannya maka Nabi bersabar kepada orang yang bukan penduduk Madinah yang datang untuk bertanya kepada Nabi adapun kawan-kawan duduk Nabi maka mereka telah terdidik di, di majelis Nabi dengan akhlak yang utama dan adab yang tinggi. Akan tapi jika datang orang asing luar dari luar Madinah maka boleh jadi orang itu keras dan kasar Nabi sabar di fi kalamihi maka Nabi bersabar menyikapi orang tersebut dalam perkataannya dan pertanyaannya. Hatta sampai-sampai para sahabat itu berupaya untuk mendatangkan orang-orang asing. Artinya para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam antusias, senang dengan kedatangan orang yang asing di majelis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Dan mereka menginginkan kedatangan eh, orang ini karena orang yang asing ini iya, berani untuk melontarkan pertanyaan yang para sahabat sendiri sangat berat untuk menyampaikannya perkata perkataan yang sensitif atau kemudian dianggap tidak layak sahabat tidak berani ya, namun padahal itu penting namun karena hormatnya mereka dengan Nabi mereka tidak berani menyampaikannya maka mereka senang sekali jika ada Arab orang Badui datang ke Madinah tanya tanyanya ceplos-ceplos gitu Nah itu mereka tunggu. Sedangkan mereka sendiri tidak bisa ceplos-ceplos di hadapan Nabi. Tapi mereka senang kalau ada yang ceplos-ceplos. Ya. Kenapa? Fayastaziduna sahaba wa yantafi'una. Karena sahabat itu mendapatkan banyak manfaat dari orang ceplos-ceplos ini. Maka para sahabat menginginkan agar eh, ada tambahan. Maka mereka mencari tambahan pengetahuan dengan ceplos-ceplosnya orang yang bertanya. Wayakul dan Nabi mengatakan jika kalian melihat ada orang yang mencari hajat dan kebutuhannya. Satu hajat yang dia cari fa'afiduhu, ai fa'ainuhu, bantulah dia untuk menyelesaikan kebutuhannya. Walayak balu athanaa dan Nabi tidaklah menerima sanjungan ilamin mukafiin kecuali dari orang yang tidak membalas. maka siapa saja yang yang berbuat baik kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka Nabi akan balas sana minhu dengan yang lebih baik atau dengan yang semisal dan Nabi tidak pernah memutus pembicaraan seseorang sampai dia ia juga melewati dan menyelesaikan pembicaraannya maka Nabi memutusnya dengan melarang atau berdiri. Dan Nabi tidak memutus seseorang yang sedang berbicara jika dia berbicara di depan Nabi. Ila kecuali jika dia melampaui batas dalam pembicaraannya, maka Nabi menghentikannya pada saat itu dengan cara melarang atau Nabi tinggal pergi. Kata ya- Yajuz sehingga sampai dia melewati melampaui batas, maka Nabi hentikan dengan Nabi larang baik-baik atau Nabi tinggal pergi. Dan hadis selanjutnya hadis yang ke-352 dari Muhammad bin Munkadir beliau mendengar Jabir bin Abdullah bercerita, tidaklah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dimintai sesuatu pun kemudian Nabi mengatakan tidak. Artinya Nabi tidak pernah mengatakan tidak dalam rangka tidak mau memberi. Akan tapi terkadang Nabi mengatakan tidak ikhbaron karena mengabarkan tidak adanya apa yang diminta oleh si penanya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala Wala ala ladina idha ma'atauka Dan tidak ada dosa atas orang-orang yang Mereka pada saat perang tabung Ataukah mereka datang kepadamu Litahmilahum untuk meminta ya, Untuk meminta kendaraan kepada Supaya engkau memberikan kendaraan kepada mereka Kulta kemudian engkau katakan La ajidu aku tidak menjumpai Ma kendaraan ahmilukum alaihi yang bisa aku berikan kepada kalian. Maka Nabi mengatakan la aji itu berarti ada kata-kata la. Ya. Mungkin ini menunjukkan bahasanya Nabi terkadang mengucapkan la ketika beliau mengabarkan tidak ada sesuatu yang diminta. Beliau tidak memilikinya. Ini berkenaan dengan perang tabu. Ada sejumlah orang miskin yang ingin ikut perang dan minta kendaraan pada Nabi dan biasanya Nabi punya. Dan tahun itu betul-betul tahun susah tapi Nabi tidak punya kendaraan yang bisa diberikan. Hanya mereka nggak bisa ikut perang tabu dan mereka pulang dalam keadaan menangis. Ini, e, dari tempatnya Nabi mereka pulang dalam keadaan menangis karena tidak mendapatkan bantuan kendaraan yang bisa mereka pakai untuk perjalanan perang tabuk dari Ibnu Abbas beliau mengatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling dermawan dengan kebaikan dan beliau lebih dermawan lagi di bulan Ramadan hatta yang salikha sampai berakhir Ramadan datang kepada Nabi Malaikat Jibril kemudian Nabi menyetokkan Al-Quran padanya dan jika Jibril menjumpai Nabi, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lebih derma dengan kebaikan dibandingkan angin yang bertiup. Hadis ini juga diatkan oleh Al Bukhari dan Muslim. Isi hadisnya telah menjelaskan akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari sisi sakha dermawan, karom dermawan, betul berbagi dan berinfak. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling dermawan dengan kebaikan. Artinya orang yang paling besar karoman kedermawanannya, sakhoan kedermawanannya, badilan berbaginya, infakun infaknya. Maka Nabi itu jika memberi pemberian sebagaimana pemberian para raja. Fakulu maja'ahu maka semua harta yang datang kepada Nabi Nabi infakkan. Maka ada Nabi sallallahu Alaihi Wasallam yabitu layali melalui beberapa waktu malam tawiyah dalam keadaan lapar Bahkan terkadang Nabi mengikat di perutnya batu karena lapar. Namun ketika datang orang yang ngemis, orang yang minta-minta, maka Nabi berikan apa yang beliau miliki. Dan terkadang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang kepada beliau diserahkan pada beliau harta yang banyak. Maka tidaklah berlalu satu malam kecuali telah Nabi bagikan semuanya. Maka beliau adalah manusia yang paling sempurna dalam setiap akhlak yang indah dalam setiap ibadah. Beliau adalah manusia yang paling rajin beribadah kepada Allah. Di samping itu dia adalah orang yang paling bagus akhlaknya, paling sempurna adabnya, paling besar rasa takut dan takwanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan Nabi lebih dermawan lagi di bulan Ramadan. Wa maka dalam hadis ini terdapat dalil bahasa Ramadan memiliki kekhususan dalam masalah berbagi, pemberian dan infak sebagaimana perkataan sebagian salaf idza taqala ramadan jika Ramadan tiba maka isi Ramadan adalah membaca Al-Qur'an dan berbagi makanan datang Jibril kemudian Nabi setorkan hafalan Qur'annya pada Jibril adalah Jibril alaihissalam datang di bulan Ramadan lantas Nabi menyetorkan hafalan Qur'annya kepada Jibril yang dimaksud dengan al-ardu adalah membaca dari hafalan dan ini serta hafalan ini berulang-ulang setiap bulan Ramadan. Maka di sini kita jumpai pelajaran eh, pentingnya seorang hafal Al-Quran menyodorkan dan menyetorkan hafalannya kepada orang lain dalam rangka mengkokohkan hafalannya. Lasiyama lebih-lebih di bulan Ramadan yang merupakan bulan Al-Quran. Ya, eh, yang namanya angin itu terkadang mursalatan dilepas menebar kebaikan dan terkadang dilepas oleh Allah menebarkan azab. Dan yang dimaksud Nabi Dharma daripada angin di sini dia di sini artinya angin yang Allah lepas untuk menebarkan kebaikan yaitu hujan. Faida ursilat bi maka jika angin itu dilepas dengan membawa hujan maka amma al khairah dia meliputi e, maka meratalah kebaikan fasukiyat al ardu dan tanah pun mendapatkan air segarlah tanam-tanaman wal masyah dan hewan ternak dan manusia pun mendapatkan manfaat karenanya maka Nabi adalah ketika Jibril datang Nabi lebih dermawan dengan kebaikan Ya, ya, yang dimaksud dengan kebaikan ini eh, artinya di sini tidak dikatakan bilmal namun bil khair. Eh, Nabi tidak dikatakan lebih derma dengan harta, namun bil khair dengan kebaikan untuk mencakup harta dan yang lainnya. Supaya cakupannya mencakup Nabi tidak hanya dermawan dengan harta, namun dengan ilmunya, namun dengan tenaganya dan dengan semua yang beliau miliki. Maka dipilih diksi bil khair dan tidak bil mal. Kemudian dari Thabit Al-Bunani dari Anas bin Malik yang mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menyimpan sesuatu untuk untuk esok hari. Hadis ini juga dilihatkan oleh At-Tirmidzi di jami'nya. Artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah menyimpan sesuatu untuk dirinya. Hal karena demikian dermawannya jiwa Nabi dan demikian yakinnya Nabi dengan Tuhannya. Illa ayakun aku di ahlihi kecuali makanan pokok untuk istri dan anaknya. Terdapat hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahasanya Nabi punya simpanan bahan makanan pokok. Itu dari Umar radhiallahu anhu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Yabiu menjual koma atau pohon koma Bani Nadir dan Nabi menyimpan untuk istrinya kuta sanatihim kebuku makanan pokok kebutuhan selama satu tahun. Tapi nyimpan kurma untuk keperluan makanan pokok yang di dengan eh, dengan perkiraan yang cukup untuk setahun. Demikian dalam hadis Sahih Al Bukhari. Dari Zaid bin Aslam dari ayahnya dari Umar bin Khattab ya dari Aslam ya Aslam adalah pembantunya Umar atau budaknya Umar dari Umar bin Khattab, anak rajul ada seorang datang menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan meminta kepada Nabi agar memberi agar Nabi memberinya harta. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Ma indi syai. Aku tidak punya apa-apa. Namun Nabi kemudian ngasih so, uh, solusi. Walakin ibta alaiya akan tetapi belilah sesuatu atas namaku. Ya, belilah sesuatu dan katakan itu ditanggung oleh Nabi. Faidah ja'ani nanti jika ada harta yang datang padaku akan aku lunasi. Umar kemudian mengatakan wahai Rasulullah, Qad engkau sudah memberi padanya dan Allah tidaklah membebanimu sesuatu yang kau tidak mampu. Maka Nabi tidak suka perkataan Umar. Faqala rajul minal ansar maka salah satu ansar mengatakan wahai Rasulullah berinfaklah dan jangan khawatir ya, min dil arsi iklala janganlah khawatir iklal kefakiran dari Allah zat yang memiliki arsh maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum mendengar kalimat ini dan terlihat pada wajah beliau albisu gembira karena perkataan Ansar ini. Semakal Nabi kemudian merespon bihada umir itu. Aku diperintahkan dengan hal ini. Catatan tiga, kaki tiga di sana tadi sini terdapat Musa ibnu Abi Al Qamah Al Madani, bapaknya Harun dan dia mejuhul seperti Taif. Mana di sini ada seorang datang pada Nabi minta ngemis pada Nabi dan Nabi tidak punya sesuatu yang bisa diberikan. Akan tapi Nabi berkata kepadanya, ambil barang jadi hajatmu di pasar, dainan sebagai utang eh, atas nama diriku. Wa yakunu qada'uhu nanti pelunasannya tanggung jawabku jika Allah memberikan kemudahan. La alaika bukan tanggung jawabmu. Maka Umar mengatakan ya Rasulullah Allah engkau telah memberikan harta padanya dan Allah tidaklah mau membebani dirimu sesuatu yang kau tidak mampu. Maka wahai Rasul engkau telah memberikan sesuatu padanya. Kau belah hadil marah. Sebelum kali ini, kemarin dia sudah minta, kau sudah kasih. Sekarang dia minta lagi dan kau tidak punya. Maka kata Umar selama laisa indaka al-an engkau tidak saat ini engkau tidak memiliki sesuatu yang bisa engkau berikan dan engkau miliki maka Allah tidaklah membebanimu sesuatu yang engkau tidak mampu. Tapi tidak suka ucapan Umar ini. Lantas ada orang Ansar yang berkata sebaliknya. Allah min dzil arsi iklala ila iklala ay Min kalla dari kata-kata kalla artinya iftaqara jadi fakir. Wawa dan kola itu fil asli e, di asalnya maknanya adalah sa'ada Latin. Jadilah dia orang yang memiliki sedikit harta. Maka Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang luas pemberiannya. Yazilul manni banyak anugerahnya di tangan Allah anugerah simpanan Allah itu penuh tidaklah mengurangi simpanan Allah nafakoton pemberian yang Allah berikan di waktu malam dan siang. Wa ma'asal kaulahu dan betapa bagus ucapan orang Ansor ini ya. Jangan takut miskin itu dihubungkan dengan mintil arshi. Jangan takut kemiskinan dari pemilik arsh. Maka ini satu hal yang bagus dalam konteks ini. Ini karena maknanya jangan khawatir. Karena sunnya ars dan makhluk yang ada di bawah ars nih, itu tawa atas khirihi itu nih, itu di bawah ikatan di bawah nih, uh, Allah Subhanahu wa taala dan dia semata yang mengatur segala urusan dari langit sampai bumi tanpa ada sekutu baginya. artinya tabasam Nabi tersenyum dan nampak pada wajah Nabi gembira. Bisa maknanya al-farah gembira, wal uns merasa nyaman, wasyurut dan gembira. Karena perkataan sahabat Ansor ini. Kemudian Nabi mengatakan dengan ini aku diperintahkan yaitu diperintahkan untuk berinfak dan tidak khawatir miskin karena memiliki Allah zat yang memiliki ash. Dan perkataan sahabat Ansar ini semakna dengan kandungan firman Allah Ta'ala Wa min syai'in dan semua infak yang kau berikan maka Allah akan menggantinya. Kamu ingat, menggantinya tidak mesti harus di dunia dan bahkan yang pokok gantinya adalah di akhirat. Wa khairur dan dia adalah sebaik-baik memberi rezeki. E, demikian juga hadis yang diat oleh Muslim dari Abu Hurairah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan mana kosot koton min malin sedekah tidaklah mengurangi harta. Dan dari Ubay binti Muawid binti Afra dia mengatakan aku datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam bikina'in min rotabin wa ajrin zukhfin fa'atani mil al-kafihi hulian wa dhahaba aku datang pada Nabi dengan satu wadah isinya rotab wa ajrin zukhfin Lantas Nabi memberikan kepadaku sepenuh telapak tangan beliau hulian perhiasan wadahaban dan emas. Sanadnya taif telah hadis hadisnya pernah disebutkan di hadis nomor 203. Mungkin bisa kita lihat sebentar. 203. 202 dan 203. Dari Rubai binti Muawid di 202, Mu'ad ibn Afra mengutusku bikinai dengan bawa wadah isinya rotak. Wa alaihi ajrin min kisain zurf bin Ajrin jamak dari jarwin wa asarir min kulisyai yang kecil-kecil dari segala sesuatu hewan atau yang lain. Wal murad huna dan yang dimaksud di sini adalah kecil-kecil dari kita sejenis timun. Sedangkan zukhbi sirahu rish awala ma syababi ma'al al-kitha' mina zughfi Zurb adalah the, eh, the sigar rish manasannya adalah e, bulu yang kecil pertama kali munculnya di badan hewan. Nah, bi diserupakan dengannya ma'al kitab nazuf. Nah, ketika apa yang ada di di kita di timun tersebut ada semacam seperti bulu. Kemudian Nabi balas dengan Nabi balas dengan sepenuh telapak tangan beliau isinya huli, perhiasan, kalung dan yang lain dan dahabat emas mungkin emas batangan. Kembali ke hadis 357 dari Hisham bin Urwah dari bapaknya Urwah bin Zubair dari Aisyah Aisyah mengatakan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menerima hadiah dan membalasnya. Fihi isi hadis ini penjelasan bahasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerima hadiah dan tidak menolaknya. Dan menerima hadiah adalah salah satu bentuk kemuliaan. pun salah satu bentuk akhlak mulia. Ya ta'ala bi al-qulub yang bisa menyatukan hati. Karena orang mereka susah payah menyiapkan hadiah kemudian ditolak, sakit hati. Maka menerima hadiah adalah bagian dari akhlak mulia. Karena menyenangkan orang yang bersusah payah menyiapkan hadiah. Namun yuthibu alihah Nabi membalas hadiah dengan hadiah. Artinya Nabi berikan kepada orang yang memberikan hadiah kepada beliau gantinya. Maka yang dimaksud dengan sawab dalam hadis ini adalah al-mujazah balasan. Wa aqalluhu dan minimal balasan adalah yang yusawi sama dengan nilai hadiah yang diberikan. Ya, demikian di hadis uh, eh, ke-357 yang hadis ini juga diatkan oleh Al-Bukhari. Tadi dari Hisham bin Urwah dari bapaknya Urwah bin Zubair dari Aisyah. Yeah. Dan perlu diketahui bahasanya eh, di antara hal yang menarik berkenaan dengan Hisham bin Urwah, eh, Hisham bin Urwah ini istrinya adalah saudara sepupunya sendiri. E, karena dia e, Hisham bin Urwah dan istrinya adalah Fatimah e, bintil Mungdir bin Azubair, Ini anak pamannya. Maka Hisham ini istrinya namanya Fatimah binti Al-Mungdir bin uh, eh, Az-Zubair. Sedangkan Hisham, Hisham bin Urwah bin Az-Zubair. Hmm. Dan Urwah sama eh, dan ibunya Urwah dan ibunya Mungdir sama yaitu Asma binti Abi Bakar. Ya, maka pernikahan saudara sepupu satu hal yang biasa di masa silam. Ya, di antaranya adalah pernikahan Hisham bin Urwah ibn Zubair. Demikian yang kita baca kesempatan malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma bihamdika ilaha illa wa atubu